amin ya رب alamin hadirin asma Allah yang kita kaji kali ini adalah at-tayyib Allah yang maha baik <coughs> maaf <coughs> inilah Allah maha baik batuk dikit air naik Masya Allah tidak usah cari mata air tidak usah ngebotolin tidak usah menghangatkan ini hangat aja Maha Suci Allah Yes ya Pas sekali hangatnya hadirin. Tidak mendidih Tidak kedinginan Maha Suci Allah yang menyaksikan, yang menguasai, yang maha baik. Batuk sedikit, langsung air hangat naik sendiri ke sini. Masya Allah. Tidak ada kebaikan kecuali datang dari Allah hadirin. Wa bikum min ni'matin wa min Allah. Turun sendiri. <clears throat> Masya Allah. Jazakallah khairan kasir. <clears throat> Jangan pernah menganggap ada kebaikan sekecil apapun yang tidak ada kaitan dengan kebaikan Allah. Tidak ada. Semua nikmat apapun bentuknya adalah pasti dari Allah. Dan makhluk adalah jalan. Syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada makhluk. Semoga yang menyediakan air sehingga jadi ahli surga jangan pelit hadirin doa itu pol saja semoga yang menyaksikannya juga semua jadi ahli surga apalagi yang meminumnya kenapa sebagian yang amin sebagian ketawa? dah nggak ada ruginya ngedoakan orang benar Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah s.a.w. bersabda, "Ya ayuhan nas, innallaha yattayyibun la layak layak baru illa thayyib." Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi kita harus tahu bahwa apapun dari Allah itu pasti kebaikan. Dan yang kembali kepada Allah hanya diterima yang baik saja. Jadi sekarang kita lebih simpel dalam hidup ini. Pertama, kita harus berprasangka baik ke Allah. Karena apapun yang Allah lakukan kepada kita pasti baik. Tidak ada yang lebih menyayangi kita selain pencipta kita. Selain pemilik diri kita. Dan sudah terbukti dari dulu sampai saat ini setiap waktu hanya memberikan kebaikan kepada kita. Benar? Tunggu, tunggu, tunggu. Tidak ada yang lebih menyayangi kita selain pencipta kita. Kita kurang sayang, ke diri kita kurang. Apa cirinya kita kurang sayang kepada diri? Maksiat. Karena setiap maksiat adalah zolam tu nafsi. Setiap maksiat yang kita lakukan, kita menzolimi diri kita sendiri. Batin jadi gelisah, kita akan terkena bencana, buah dari maksiat yang kita lakukan. Allah maha baik. Kita diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insa fi ahsani taqwim. Jangan ngebanding-banding dengan yang lain. Kenapa sih itu cakep? Saya begini adanya. Ini udah yang settingan paling pas buat kita. Saudara diberikan cakep, belum tentu siap, belum tentu jadi kebaikan. Berapa banyak yang diuji dengan cakep dan jadi maksiat. Masih mending kalau dia maksiat, tapi dia maksiat dan menggelincirkan orang lain. Benar? Berbaik sangkala. Ini adalah sebaik-baik bentuk saya tidak protes dengan diri saya Karena ini sudah didesain oleh yang maha sempurna Yang maha tahu Yang tidak ada yang salah Tidak ada yang kurang Tidak ada yang gagal Tidak ada yang jelek Tapi kenapa wajah itu jelek Itu penglihatan kamu saja Yang jelek ya Kalau dengan penglihatan iman Gak ada perbuatan Allah yang jelek Subhanallah Maha suci Allah Artinya secara sederhana Allah Maha sempurna dari kesempurnaan apapun yang terbayangkan oleh kita gitu jadi kita memikirkan tentang Allah tidak terjangkau nah hadirin sekalian berbaik sangkalah kita diciptakan dalam sebaik-baik bentuk dan diurus oleh Allah setiap saat tidak Allah tidak ngasih racun ke kita Allah beri gratis nafas Allah detakan jantung Allah urus tubuh kita setiap waktu walaupun Allah tahu tubuh ini dipakai dosa Allah beri kita ingatan Walaupun Allah tahu otak kita jarang ingat kepadanya. Coba kalau Allah main balas-balas langsung, ya ini mata maksiat pleng gelap. Ini telinga dipakai dengar maksiat nggak dengar apa-apa. Ngomong jorong, jorok, jorang. Putuskan kita suaranya ini pikiran ngeres aja persleting kan ayo gimana deh ayo padahal otak kita kan jarang ingat Allah benar ini otot dipakai sombong udah bisul di ketiak ini petantang petenteng kirim saja nyamuk demam berdarah tambah lagi kirim bakteri amuba oh, udah demam di toilet kan ngeri hadirin ya, hanya cukup dikirim makhluk-makhluk kecil habis kita benar flu itu pak untung virusnya kecil-kecil coba sebesar tikus wah ngeri <laughs> oh. baik ya Allah ya Allah menyaksikan tidak sholat kita barusan Allah tahu nggak sholat kita seperti apa pantasnya kira-kira dikasih pahala atau diampuni oh kita mah jauh-jauh ke sini wudhu sholat pas der sholat belum pergi Kapan si Agim ngimamin? Selama saya pengajian jarang si Agim ngimamin. Jangan-jangan dia nggak bisa ngaji. Terus saya ngelantur. Ada yang mikir gitu kan? <laughs> Kok tahu saudara ya? Tunggulah. Saya kurang pede nih ngimamin ya. Sepanjang ada yang lebih bagus bacaannya, lebih fasih, lebih banyak hafalannya ya itu lebih baik memimpin sholat ah nggak malu masa kiainya justru yang memalukan tuh maksain diri nanti saya juga ngimamin sholat duhur ah, tenang ya kalau mau diimamin saya datangnya duhur dan asar aman Allah subhanahu wa ta'ala maha baik tidak menciptakan kecuali dengan niat baik, cara baik untuk kebaikan baik, baik, baik, baik, baik pada orang yang beriman semuanya baik Mau diapain saja kita oleh Allah pasti kebaikan. Kenapa? Karena Allahnya maha baik. Ini ada satu ayat, maaf, harusnya saya sudah hafal. Yes. Kita simak ya. Surat An-Nahl ayat 30 An-Nahl ayat 30 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, "Apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Kebaikan." Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini akan mendapatkan balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa, yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Sudahlah hadirin, sekarang nggak usah macam-macam pikiran kita. Mikir yang baik saja. Berprasangka baik, berkata baik, menulis baik, berpikir baik, bersikap baik, dan semuanya diawali dengan niat baik. Benar? Baik, baik, baik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Kita ingin dapat kebaikan dari Allah, berbuatlah baik. Karena Allah tidak menerima kecuali yang baik. Bagaimana kalau ada orang yang berkata buruk kepada kita, itu urusan dia. Urusan kita adalah mulut kita. Bagaimana kalau dia berprasangka buruk kepada kita, tahu dari mana? Kita yang lagi berprasangka buruk ke dia, ya. Benar? Hadirin, <clears throat> Allah Subhanahu wa taala tahu persis apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada di hati, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semuanya diketahui Allah dengan sempurna. Jadi tidak bisa pura-pura baik, harus baik asli. Nah, karena Allah hanya menerima yang baik dan Allah akan membalas kebaikan dengan kebaikan, terus mau apa kita mikir jelek? Benar? mau apa kita berperilaku jelek karena itu akan kembali kepada kita kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara kita berbuat buruk kita yang rugi in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha kita berbuat baik Baik buat diri sendiri. Kita berbuat buruk, kita yang pikul. Jadi siapa yang ngejahatin diri kita? <clears throat> siapa? Jangan suka telat, hadirin kurang baik ya. Siapa yang ngejahatin diri kita? Kita sendiri. Siapa yang membuat kita susah? Tapi saya ditipu ah. Orang berbuat buruk ke kita. Kalau kita disikapi dengan sikap yang Allah sukai, bisa untung nih. Orang terbunuh. Kalau dia niatnya baik, yang terbunuh ini. Caranya baik, terbunuh tuh malah masuk surga tanpa hisab. Benar? Kebaikan. Menjelang nikah. Batal. Baik atau buruk? aduh ini dari tadi kita ngomong baik ujuk jeletuk buruk dari mana ah belum ngerasain ya makanya ngomong karena sudah hadirin batal menikah baik atau buruk kata siapa <laughs> tunggu dulu ya ini harus <laughs> ditaruh gangkil ya sebab minggu depan saya mau nikah bisa nyebut baik nanti jadi batal betulan gimana tenang hadirin jangan berprasangka buruk ke Allah ya orang udah istiqoroh niatnya nikah dia berusaha memperbaiki diri dia istiqoroh dia dilamar dilamar kan belum tentu jodoh betul menjelang nikah ternyata tidak jadi karena sesuatu hal kalau orang sudah niat baik, caranya sudah baik dan memasrahkan kepada Allah dengan baik, insya Allah itu yang terbaik. Mungkin kalau jadi malah petaka, benar? Batal karena Allah mau mengganti dengan yang lebih baik. Ayo, jangan sotoy. Nah hadirin, ada satu yang suka kita sia-siakan Sehari-hari kita banyak melakukan kebaikan, tapi belum tentu dengan niat yang baik dan belum tentu dengan cara yang terbaik. Contoh, kita sering mengucapkan salam. Assalamualaikum. Mulut memang mengucapkan salam, tapi hati belum tentu menginginkan keselamatan. Benar? Nah, hari ini saya mau ngajak ayo kalau berbuat baik tuh sempurnakan contoh mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dasar berbuat baik ya saya mendoakan semoga Allah memberikan keselamatan bagimu semoga Allah memberikan curahan rahmat kasih sayang untukmu dan semoga Allah memberkahi hidupmu apa yang terjadi ribuan doa kembali kepada saya asli kan coba saya nggak ngomong apa nggak ada yang keluar coba ngomong separo assalamualaikum separo makanya sempurnakan apalagi yang lekum ah lekum lekum nggak jelas pisan sempurnakan hadirin salam itu beda dengan ucapan salam yang lain beda dengan selamat pagi good morning salam sejahtera ohayo gozaimasu atau ni hau ma itu beda lagi saya juga nggak ngerti beda Salam dalam Islam itu doa. Bisa jadi orang yang mau celaka, kita ucapkan salam, gak jadi celaka. Bisa jadi sebuah rumah tangga lagi bertengkar, kita ngetuk pintu, tapi benar-benar pakai hati. Assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan. Warahmatullahi, semoga Allah curahkan rahmat. Wabarakatuh, semoga diberkahi Allah maha mendengar diijabah bisa berhenti itu berantem eh serius hadir preman lewat preman salam atuh doa yang bisa jadi atau ya preman nah ke anting di tengah <laughs> barokah salam oh kalau Allah mencurahkan rahmat berhenti itu maksiat benar kita sering mengucapkan salam, tapi belum tentu dengan niat, belum tentu mengucapkannya dengan ucapan pakai hati selain mulut. Benar? Ayo, daripada sekedar bunyi, mending sekaligus saja pakai isi. Siapa tahu itu yang menyebabkan dikabulkan. Ada yang tahajud dan ada saudaranya tidak tahajud, tapi dua-duanya diampuni Allah Padahal satu tidak tahajud. Kenapa? Karena yang tahajud, sholat, doa, minta ampun, dan mendoakan yang lagi tidur ini juga supaya diampuni. Oh, kalau gitu saya mending tidur. Terus siapa yang ngedoain saudara? Mungkin yang tidur ini sudah melakukan kebaikan sebelum tidur. Mungkin nolong ibunya, mungkin dia juga ngedoakan Ya Allah bangunkan saudara saya ini waktu tahajud diijabah dia bangun diilhamkan oleh Allah ya Allah ampuni orang ini sahabat saya ini gak ada ruginya mendoakan kebaikan saudara punya hutang doakan gimana yang nggak bayar bayarin sing main ceret. kapan bayarnya dia di WC terus doanya yang baik Ya Allah Ada nggak yang berani mendoakan orang yang nggak bayar hutang Singkaya raya Gak mau udah rugi saudara <laughs> Eh dengerin Pelit kita <clears throat> Nanti dia kaya rugi dong Atulah <laughs> Ngadoa wae kopet Dia hutang 2 juta Mau kita minta berapa ke Allah dia punya uang pengennya ngepas kan kenapa nggak 200 juta oh tidak ya nanti dia beli mobil amit amit dasar dengki bayangkan ayo ketawanya kenapa enak anak kita menjiwai eh, ini serius hadirin kenapa kita pelit yang kita nggak keluar apa-apa. Halo? Kenapa jadi mikir semua? Ah, malas jangan lebar. Ah. Dua juta setengah bolehlah. Tapi sampai dua ratus juta mau kebangetan. Itu mending buat saya aja. <laughs> Astagfirullahaladzim. So, ketawa dulu. saya juga lagi mikir saya gitu lah ngedoain lah asa berat sudah sudah jangan mancing-mancing ngedoakan kebaikan itu kan sebuah kebaikan hadirin benar tapi untuk yang gini aja kita pelit loh pak harusnya kita tuh jangan kikir di mana mana teh jadi baik sambil jalan lihat tukang dagang doakan sing laku sing barokah dagangannya <coughs> ada lagi yang tukang jubleg yang kemarin itu ya yang ulekan itu sing laku dua-duanya gitu jangan nyebut aku satu karena dia menderita bahwa satu ya malah gembira <laughs> satu aja ya Allah kan lucu kemana-mana berat ke depan atau berat ke belakang <laughs> kita mau beli enggak apa enggak zolim ini serius lihat mobil bagus ya Allah singringan hisabnya mudah-mudahan yang punyanya sangat bersyukur enak doa tuh hadirin dan kalau doa baik mah hati kita tuh enak dan nggak rugi benar nih kayak gini lihat saya duduk di sini saudara jangan cuma diam kunyam kunyam nggak jelas doakan saya <laughs> doa yang baik ah si Agung singkat celetot ah dosa hadirin nah <coughs> dengar saya batuk sehatkan ya Allah nggak ada ruginya betul lihat saya rada bingung ingetin ya Allah ingetin begitu lihat saya khawatir tergelincir lidahnya doakan jadi sambil duduk keluar kebaikan-kebaikan kita nonton TV kenapa nggak kita doakan bencana duh tadi saya baru dapat kiriman pabrik petasan yang kebakaran itu saya lihat jenazah-jenazahnya itu yang terbakar terus gimana cuman ih ih Eh, eh. jadi apa itu mending kita doakan ya Allah sing husnul khotimah sing jadi ahli sorga gak tahu pabriknya di mana tapi kan Allah mendengar ucapan kita ampuni dosa-dosanya ya Allah itu lebih bermakna dan jadi kebaikan benar jadi kita teh bisa produktif dan Allah tuh suka kalau kita berbuat baik, bayangkan. Kita berbuat baik kepada hamba yang dia ciptakan. Coba gini, orang berbuat baik ke adik kita, senang tidak kita? Senang tidak? Kita punya motor, diurus oleh teman, dia pinjam motor ke kita. Kang pinjam motornya, pas pulang teh bersih, dicuci, lihat bensin full tank, lihat oli digenti, Pas pagi hari itu ban udah gundul dua-duanya, digenti ada STNK juga. <laughs> Jadi nama dia. nggak. Ya. Kita seneng nggak Barang milik kita diurus oleh dia seneng tidak? Ini kan ciptaan Allah semua makhluk itu. Lalu kita berbuat baik kepada ciptaannya. Allah tuh suka. Ada anjing kehausan, menjilat-jilat tanah. Ada seorang perempuan yang belum baik akhlaknya. Berzina. Lihat anjing kehausan. Tidak tega. Dia buka selopnya, dia turun ke sumur. Gigit selopnya, naik lagi ke atas. Dia kasihin ke anjing itu nggak ada yang lihat selain Allah pasti maha melihat dan malaikat yang mencatat Allah suka diampuni itu dosa ya ya apa susahnya Allah ngampuni dosa itu anjing ciptakan Allah takdir ketemu dengan anjing haus itu juga Allah yang ngatur kenapa nggak berbuat baik makanya sudah sering diingatkan kalau makan asin, coba ke kucing ya. Kucing, kenapa sih masih makan kucing harus dilempar? Kan? Pakai pakai nah, apa itu? Pakai kaki lagi. Kenapa harus begitu? Kan? Apa nggak bisa push push? Pas berang ayo jangan. Ah, ya. ini kezoliman Allah tahu saudara mengapa. Eh serius hadir nggak boleh. Sing baik ngasih makan ke Uci. Maaf barusan ada yang ngirim mungkin nonton ini ke ibu yang dari Kanada yang ngirim video binatang monyet yang ketemu dengan yang mengasuhnya. Aduh meluknya tuh. Ya Allah. Ini yakin si bapak ini punya hati sayang ke monyet-monyet ciptaan Allah itu sehingga monyet itu oleh Allah dibuat sedemikian rupa meluknya tuh ya Allah sampai ya Allah tambah lagi saya lihat uh, kuda meluknya temennya aduh kanguru ikut sampai singa ada juga singa yang aduh lagunya juga dibuat dramatis deh ya melukat ah ini nggak mungkin orang yang nggak punya kebaikan Allah tahu ini orang sayang kepada ciptaan Allah irhamu man fil ard yarhamkum man sama sayang yang di bumi yang di langit menyayangimu dibuat atau binatang buas saja bisa sayang benar ini teh pasti kebaikan di sana tuh ada. Allah tahu ini orang ini sayang sama binatang. Itu ada di sebuah tong sampah ada beberapa binatang yang nggak bisa keluar tuh karena dia terlalu tinggi. Disiapkan papan pada naik. Allah melihat kebaikan begitu. Ada anjing masuk ke dalam sumur lalu ditolong oleh penolong itu ya sudah sampai di atas, aduh anjing itu seperti yang berterima kasih. Hah? Ini binatang gak bisa ngomong. Kalau menemukan kebaikan seperti itu balasannya. Kenapa kita nggak milih jadi orang baik? Karena ini kan pilihan. Kenapa mikir? Eh, yang baru kepikir. Hah? Tapi dah, jangan ngomong tapi ya Jadi Kalau kita baik, kita baik ke diri sendiri. Ayo, sing imut kalau bahasa Sunda. Tahu imut? Kayak makan, sampai keremeh-remehnya, sampai nasi, sampai potongan nasi, sing imut. Kan begitu? Nah hari-hari yang kita jalani itu sing imut kebaikan aja gitu. Saudara tahu kalau orang berjumpa dengan Rasulullah SAW apa yang dipikirkan oleh orang kalau sudah jumpa dengan Nabi? Pikirannya sama. Saya adalah orang yang paling utama di hadapan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau Rasulullah berjumpa dengan orang Pol kebaikannya itu badannya menghadap pikirannya fokus hatinya juga tertuju pertemuan mungkin beberapa menit tapi karena pol kebaikannya fokus membara hatinya beda dengan kita ngobrol dengan anak-anak apa kabar anak-anakku? Hmm, bagaimana PR sudah dikerjakan? apa berharap kalian menjadi manusia seutuhnya, jangan separuh-paruh dan juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan preambul proklamasi itu. Kan, anak udah kemana dia masih ngomong karena nggak pakai hati, benar? Jadi sing imet hadirin setiap langkah tuh setiap perbuatan tuh pol aja sing jadi kebaikan ya waktu mah sama 24 jam sehari benar kayak ngasih uang ke misalkan ada yang minta-minta yang belum ada yang dibuka jendela dikit long begitu ada kan kita bisa turunkan punten sing soleh ya maaf hanya ada 100 ribuan Langsung ketawa saking jarangnya ya kan mustahil. Sing soleh ya deh. Kalaupun nggak bisa segitu, banyak istighfar, banyak zikir ya deh. Kalau hanya ngomong nasihat nggak pakai uang, kurang mempan. Tong loba omong pelit makan gitu. Kenapa harus dijatuhkan begitu? Sempurnakan kalau mau baik tuh sing sempurna bener? coba kita nikmati hadirin pasti beda rasanya mulai dari mengucapkan salam pakai isi dan juga nggak usah lebay assalamualaikum yang normal ya hadirin tapi di hati hadir kalau menyapa juga sing sopan ngadepnya yang bagus Rasulullah kalau dipanggil eh hey Muhammad nggak begini tuh tapi menghadap semua badan beliau asongkan tangan duluan dan cara salaman teh yang proporsional karena ada yang menyakiti hadirin apa kabar aduh ini gara-gara tukang panco korban semua yang salam apalagi saya kan ada cincin begini hadirin jadi kalau jepit gitu teh aduh ya, dosain saya salaman yang enak proporsional kan enak apa kabar kalau mau nyapa sing terbaik nggak usah segala ditanya gimana kamu udah meninggalkan dunia hitam ya maksudnya sudah ada uban tapi kan orang yang dengar disangkanya ahli maksiat kenapa kita nggak sapaan yang terbaik bener sapaan terbaik teh doa jangan segala ditanya ada ini hari Kamis kamu saum enggak? Jadi nyusahin orang. Yang tadinya dia ikhlas dengan ditanya saum, iya tuh saya saum. dan saya biasa tiap Senin Kamis saum. Jebol pahalanya. Gara-gara mana? makin nanya Gara-gara kamu nanya. Cik cicing hadirin tong segala ditanya. Benar? Sekarang dia ngebohong karena takut riak enggak saya enggak saum bohong gara-gara kamu jadi ngebohong sekarang dia diem aja disangka sombong disombong gara-gara kamu nanya cicing acep kang loba tatanya ketemu reuni kamu anak berapa sekarang jeletot ke sini tuh kan dia belum nikah ditanya anak Jangan jadi dosa ketemu orang tuh ya. Harus jadi kebaikan. Benar? Hei, serius ini hadirin. Mau apa kita reuni nambah dosa? Mau apa kita ketemu? Asal tahu aja hadirin. Tiap ketemu orang tuh peluang jadi dosa. Selain peluang jadi amal. Nih keluar dari masjid nanti pulang eta teh panen pi dosa itu. Ya kan? Ada yang pura-pura lambat nyebrang. Eh lah saya udah tahu akalnya ya. Ah ada yang nyeletuk pengalaman nah itu teh dosa siapa yang ngomong itu pulang sana <laughs> pakai nyebut pulang <laughs> lagi sana dah gitulah hadirin jangan sampai kita ngomong nyusahin orang ngomong mah jadi kebaikan setuju salam jadi kebaikan ketemu seseorang jadi kebaikan pol pol itu teh tiap langkah lagi jalan ke sini apa misalkan pakai sajadah kita mau nolong orang pakai sajadah sing sempat gunakan kebaikannya jangan kita bagian sujudnya di sana kasih bagian kakinya dia akan mikir Allah sih ya, Aisyah bagian ceker <laughs> jadi dia dongkol <laughs> sama ini serius hadirin kalau mau ngasih sajadah atau kaki bagian kita, kepala bagian orang, jangan kepalanya bagian kita, bekas kaki kita atau jenggas. Merusak sholat kecil memang, tapi um, bisa jadi masalah ini, betul? Sing baik, sing baik keluar dari masjid ini ya, misal ini ya punten sholat. Kadang-kadang suka kurang nyaman kalau ada yang kakinya terlalu lebar. Kita kan gak enak tuh agak keinjek misalkan kelingking kita. Kita tarik dikit, dia ngejar tuh. Wah, jadi kurang khusus itu. Ah, saya sering itu jadi korban itu. Bukan sering lah beberapa kali. Kan kurang enak Pak kalau punya kita kegencet gitu ya, dia terlalu nekan. Kita iset dikit, dia ngejar <laughs> Dan kalau dia lebar kan kita jadi nggak stabil pak. Eh ini serius hadirin, masa sholat aja kita ngeganggu orang ya? Asli pak, benar baik kaki dengan kaki itu eh, nempel, tapi kita harus jaga jangan sampai kaki kita terlalu lebar. Berarti dia kan jadi nggak seimbang tuh. Iya nggak seimbang ini gini jadi menceng jadi nggak bahagia dia sholat dendam ke kita. Serius, serius hadirin. Kalau mau mengamalkan sunnah Nabi ya bahu bersentuh, kaki bersentuh, jangan sampai nggak jadi kebaikan ngerusak sholat orang. Sederhana tapi ini kalau tidak hati-hati kan ada yang suka enak kakinya ngelebar gitu ya harus tahu nanti yang pas itu sejajar bahu Nanti ketahuan kaki enak tuh pada waktu kita bangun dari sujud, pasti dia akan berdiri di standar yang paling pas untuk menyangga tubuh. Nah itulah jangan biarkan kita merasa benar tapi orang lain terganggu. Kita merasa baik tapi orang tidak mendapat kebaikan dari kita. Yang bagus memengalah tuh. Setuju tidak ini Kayak belanja-belanja gitu ya kita pasti belanja ngeluarin uang. Rugi kalau hanya uang dan barang, harus jadi kebaikan. Dari warung, ini warung di eh, gang, memang ada beda harga lah, 50, 25. Kan niat kita mah bukan hanya dapat barang, dapat kebaikan yang lebih. Agak jalan jauh sedikit ke gang, udah beli. Ini warung kecil, perlu buat bekal anaknya sekolah barangnya juga sedikit harus tarung dengan kartel bukan tidak boleh belanja ke apa maret-maret yang kayak gitu boleh ya tapi ya jangan semua lah TSMM misalkan ya ini saya datar hadirin bicaranya tidak pakai emosi etama eh, koperasi benar Gitu atau sehingga di kebaikan berlimpah. Boleh ke toko yang besar sebagian, ke toko ini. Ada yang kalau ke pedagang kecil teh dipepet terus. Dia seberat jeruk mang 20. Ah, 20 ribu. 10. Iya mah jeruk kampung. Terus udah perasaannya ditekan, malah amis nukir suudon ya ditawa yang dagangnya sudah tua kenapa kalau dia masuk ke restoran gak berani nawar kenapa beli ke supermarket gak ada nawar-nawar kenapa ke pedagang saudara kita yang cuma sedikit ada kepuasan batin membuat pedagang bangkrut eh kenapa kita enggak berbuat baik ya cari itu pedagang orang yang beriman ke Allah yang ibadahnya bagus dan enggak usah serba ditawar ya dan bagi kita mah ah, apalah uang ya yang penting jadi kebaikan betul berapa ini harganya 15 pak bayar 20 ini kembaliannya apa-apa kita pergi Ya Allah, ini pemuda teh tidak seperti pemuda kaya, tapi hatinya kaya. Udah aja kagok ya Allah dikayain yang asli aja. Gitu ada. Itu boleh jadi itu dari ribu, benar? Kayak ban meletus. atau ke tukang tambal tesin sopan dan ada tukang tambal ban kita menderita. Pak silakan. Ada berapa bocornya, Pak? Satu tambahin Pak. Iya. <laughs> Saya belum pernah mengatakan itu ya, maaf. Ini baru ngarang hari ini. Ada hadis silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim dari Saddad Ibnu Aus radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada beberapa hadis sejenis itu ya bahwa bahkan dalam menyembelih pun harus sebaik-baiknya karena kita memang hanya mau berbuat kebaikan dalam hidup ini Umar bin Khattab suatu saat ada yang bicara Umar sekali kamu ngomong jelek sepuluh kali saya balas dengan omongan yang lebih jelek Umar bin Khattab menjawab sepuluh kamu kali engkau mengatakan yang jelek tidak akan sepatah kata pun saya mengatakan yang jelek kepadamu gitu ayo ah siap ini hadirin itu aja sekarang mah hidup memikir baik baik baik dan sempurnakan ya kayak masuk ke kotak infak gitu ya itu teh sing sempurnakan cara memberinya uangnya juga jangan dicari yang mau pegat ujungnya yang angkanya udah ngarahin nenek cari yang paling lepet gitu. yang kira-kira nggak -kira laku kemana-mana ke masjid kenapa nggak yang terbaik ke rumah Allah benar sekali ke mall berapa tuh keluar uang kenapa ke masjid saya prihatin mendengar kisah reuni BI tahu kan yang Bank Indonesia hasil produksi uang rupiah itu ada reuni bertemu tuh yang 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan, seribuan uang-uang itu ketemu lagi yang 100 ribuan teh fresh pak lihat yang seribuan kumal ini lepet gitu. kata yang 100 ribuan teh kesian kamu kehidupannya kok sampai lecek begitu saya kan kalau lihat sendiri fresh, segar. Saya tuh biasa di antara orang kaya, artis, jabat, Inilah kehidupan saya. Kata yang seribuan ya, itu dah saya mah di kalangan kenek ya. Di uang, uang kembalian di pasar. Tapi ya gini-gini juga saya sih rajin ke masjidnya. atau yang seratus ribuan itu dia saya mah hampir nggak pernah ke masjid kan? <laughs> ngerti nggak sempurnakan ya pokoknya mas sempurnakan sempurnakan kalau ada tamu sempurnakan jangan weh weh udah kalau bisa mak ya antar ke pintu kalau memungkinkan gitu ya Rasulullah kan kalau ada tamu sampai tamunya berbalik baru beliau masuk. Saya juga tidak selalu bisa begitu ya karena kadang tamunya ngentet begitu ya paling sampai pintu ini tapi yang bagus itu sempurnakan. Di Jepang coba ngasih itu ya. Di kita kan bisa nih kembalian begitu. Saya lihat di tol Jepang itu kalau ngasih kembalian tuh berdiri tuh enak mana tuh? Kita bisa kan kalau ngasih sesuatu. Rasanya beda ya daripada il. Sekarang ngasih uang misalkan ke istri 25 juta atau 100 juta lah. Kira-kira seneng nggak istri? Tergantung cara, Adik. Kalau iya tah ngasihnya begini dan uang logam semua ah itu kan kezoliman ya nak walaupun ngasihnya cuma dikit bu aduh enak bisa kita tuh contoh ngasih pisau sakit pisau yang tajamnya kesan kenapa nggak kita balikan benar kita bisa tuh menyempurnakan eh sini sini sini eh bandingkan dengan jempol enak mana telunjuk atau jempol tahu dari mana saudara pernah <laughs> ngemut jempol saya ada enak udah ngemut jempol jadi ingat masa kecil bandingkan dengan tangan terbuka enak mana ini ada nih di tangan kita tiga-tiganya benar ada itu atuh. Enak. Maaf, nanti pintu akhwat sebelah sana, tangga Ikhwan sebelah sini. Enak. Ini lebih enak lagi. Silakan kepada ibu-ibu dan akhwat semua untuk membagikan es krim dan apel bisa dibawa ke rumah masing-masing juga cherry dan anggur ya masing-masing satu kardus dan khusus untuk bapak-bapak ya, segeralah dilunasi cicilannya ya enak pak kita punya tuh benar kenapa kita nggak pilih yang terbaik dan kita juga bisa merasakannya yang enak yang nggak enak apa yang paling kita inginkan untuk kita kita lakukan untuk orang lain bisa ingat pertanyaan yang kemarin itu maaf saya oleh boleh ulangi nggak bu ibu Bu, kalau ibu melakukan kesalahan, enaknya ibu dimarah oleh suami atau ditegur dengan lemah lembut dan bijaksana? Jawab. Jawab hadirin kalau mau mau kalau nggak enggak jawab. <laughs> Dimarah atau dinasehati dengan lembut dan bijaksana? Tuh, Pak, ya itu teh enak dengarnya <clears throat> apakah ingin di depan orang dinasehatinya atau secara pribadi nah enak kan apakah ibu mau diungkit-ungkit kesalahannya atau cukup sekali aja yang jelas sekali enak apakah ibu mau dimaafkan oleh suami Dimaafkannya sesudah ibu minta maaf atau sebelum ibu minta maaf? Mm, mani <laughs> manis pisan. Aduh, eta mah. Pulen kalau makan malam, Top top abis lah. Ibu teh menikah hoyongna sempurna. Kalau ibu-ibu gitu nggak ke suami. Nah hadirin sebetulnya ini pelajaran Itu teh pasti top ya nggak dengernya aja enak Tapi masalahnya kan bukan kita yang ingin Tapi kita melakukan itu nggak ke orang Gitu kan Apa yang ingin dilakukan orang ke kita Kita yang lakukan Apa yang tidak mau orang lakukan ke kita Jangan kita lakukan Sebetulnya itu sudah ada di sini. Nggak tahu gimana kita tuh udah punya software yang sama. Tidak enak lah direndahkan tuh, benar? Kita kalau direndahkan tuh tidak enak. Nah kata kuncinya jangan merendahkan orang lain. Jadi sebetulnya kita bisa pakai istafti kolbak, <clears throat> minta fatwa ke hati. Silakan. Ada dua surat eh, surat Al-A'raf ayat 56 dan surat Hud ayat 114 dan 115. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب إن رحمة الله قريب من المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangatlah dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. dan laksanakanlah solat pada dua ujung siang yaitu pagi dan petang dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia pahala orang yang berbuat kebaikan. Sudahlah, hidup cuma sebentar mah ya. Ada berbuat baik kepada orang yang baik ke kita, bagus. Ada berbuat baik kepada orang yang biasa-biasa saja, tidak berbuat baik ke kita, itu lebih bagus. Benar? Ada yang berbuat baik kepada orang yang berbuat tidak baik ke kita. Itulah paling bagus ihsan seperti itu Rasulullah pun begitu Rasulullah baik rahmatan lil alamin tidak hanya kepada yang baik kepada beliau tapi kepada seluruh isi alam ini selamat menikmati bertekad untuk selalu jadi orang baik baiknya baik yang tanpa pamrih dari makhluk kalau hati kita ada kesal, hati kita ada kecewa, orang tidak merespon kebaikan kita, berarti belum ikhlas. Kalau kita kurang ikhlas, Allah akan menyimpan di hati kita ketidaknyamanan. Kalau kita makin berharap dari kebaikan yang kita lakukan dibalas oleh orang, maka Allah akan menyimpan di hati kita kepedihan. Karena kita sangat kuat berharap dari makhluk maka Allah akan membalas dengan kepedihan di hati kita. Makin pedih, artinya kita makin tidak ikhlas. Kalau berbuat baik, lakukan, lupakan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Perlu tidak? Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Jawab. Perlukah kita menunggu orang balas budi? Perlukah kita dipuji orang? Yang betul. Kenapa banyak cicilan? Karena tidak bisa lunas ya. Tapi banyak orang yang mencicil demi dipuji orang. Padahal yang muji tidak pernah bantuin bayar cicilannya. Ini kerugian. Jadi gimana kita sekarang? pasti pengen dipuji cukuplah ingin dipuji Allah saja wakafa billahi syahida cukuplah Allah yang jadi saksi terima kasih sahabat sekalian ah. Delia Natali Deti Delia Natali iya, iya. saya Oh ya, terima ya. kasih. Terima kasih Pak Delia. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di sini pertama kali atau sudah pernah? Uh, pertama kali. Tahu dari mana Darul Tauhid kalau boleh tahu? Uh, sering dengar juga dan kakak saya juga kebetulan beberapa tahun lalu juga mualaf di sini. Oh, alhamdulillah. Iya. Mungkin bisa ada hikmah yang bisa disampaikan mengapa memilih menjadi muslimah? Uh, mungkin saya dari kecil uh, kan lahir di keluarga yang orang tua yang beda agama. Uh, saya uh, menganut agama itu karena orang tua mama saya kan non muslim. Jadi saya dari kecil diajarkan sama mama on, apa ikut agama mama dan setelah dewasa uh, saya baru menyadari kalau ternyata hati saya nggak kesana gitu. Gitu. <laughs> Alhamdulillah. Allah lah yang memberi hidayah. Amin. Terima kasih. Senang di sini? Senang. <laughs> Alhamdulillah. Nyaman? Nyaman. Apa yang dirasakan dengar tausiah barusan? selain lucu saya takut keburu keduluan nyebut lucu habis ini ada yang mengatakan kenapa ya dengar ceramah teh rasanya tenang di hati ada yang merasakan itu saudara tahu kenapa karena yang dibahas yang paling utama adalah tentang Allah subhanahu wa ta'ala ala bizikrillah tatma'innul camkan, hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Jadi kalau kita membahas tentang ilmu tauhid, mengenal Allah, salah satu dampak yang paling dekat dirasakan adalah tentramnya hati. Terima kasih, siap Delia ya? Iya, siap. Semua jadi saksi. Alhamdulillah. Ashadu an la ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Alhamdulillah saya bersaksi saya bersaksi tiada ilah tiada ilah Tuhan yang berhak disembah Tuhan yang berhak disembah selain Allah selain Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil iya. Ya Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahablana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahab Ya Allah, jadikan saudari kami ini muslimah solehah, istri solehah, jadikan ibu soleha mujahidah soleha istiqomahkan kami ya Allah jadikan jalan hidayah bagi keluarganya yang belum mengenalmu ya Allah jangan cabut nikmat iman kami ini amin ya Allah ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Terima kasih Delia ya. Yang lain yang akan menyalami silakan. Sekarang sudah jadi muslimah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asia. Sahabat sekalian Kita akan segera menutup Akasyar Wakaf Oh sambil tutup dengan ayat Quran berwakaf Jangan lupa Tanggal 18 November ya Bermalam dari tanggal 17 di Masjid Busai Dan 18 nya kita akan jalan bersama Kalau ada rezekinya silakan beli kuponnya di sana infak untuk kaos dan sebagainya 30 ribu rupiah.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 kenang Hamba-hamba Allah yang menjadi jalan kita lahir ke dunia ini Dulu sembilan bulan kita di rahim ibu Berdiri berat, berbaring sulit. walaupun mual dan muntah tetap bersyukur karena ada kita di rahimnya Menyerang kita lahir ke dunia sakit tidak terkeri tidak terperi mempertaruhkan nyawa sudut antara hidup dan mati tidak sedikit ibu yang wafat ketika melahirkan anaknya ayah membanting tulang agar kita jadi bayi yang sehat. Ketika lahir kita ke dunia bersimbah darah, berkuah keringat, air mata. Tapi melihat kita hidup sehat, selamat, kita dipeluk, diciumi, didekap. Sirna semua derita, bahagia melihat kita tenanglah waktu kita bayi dulu hadirin. Siang malam dijaga. Tidak rela satupun nyamuk menyentuh kita. Walaupun sedang nikmat makan, tidak pernah ragu, tidak pernah jijik untuk membersihkan kotoran kita. Kapanpun kita bangun, orang tua terjaga. Kalau kita sakit, apapun dilakukan agar kita sehat bahkan rela menukar nyawa agar kita panjang umur ayah mencari nafkah agar kita tumbuh menjelang sekolah dulu berhutang kiri kanan agar kita punya sepatu punya tas seperti anak-anak lain agar kita punya masa depan yang lebih baik. Apa yang kita lakukan ketika semakin besar mata sering sinis kepada orang tua. Kata-kata sering mengiris, tapi air susu dibalas dengan air tuba. Jarang tersenyum, jarang sapaan hangat. Andai suatu saat malaikat maut menjemput orang tua kita. Andai orang tua sudah terbujur kaku, kita tidak akan lagi mendengar suaranya, nasihatnya, doanya. Andai orang tua sudah terbungkus kain kafan, Kita tidak lagi bisa memijat kakinya, membawakan oleh-oleh kesukaan yang tidak seberapa. Andai kata orang tua sudah diusung dari rumah menuju pekuburan. Itulah saat terakhir kita melihat di rumah. Andai kata sudah dimasukkan liang lahat, tanah mulai menimbun. Hanya tinggal nisan yang bisa kita dapat Pulang ke rumah, kamarnya sudah kosong. Tinggal penyesalan. Mengapa ketika ada disia-siakan? tidak pernah punya waktu tidak ada kesempatan untuk tersenyum menyapa dengan hangat selalu hanya sisa waktu padahal kita anaknya darah dagingnya di tubuh kita kitalah yang harus paling berjuang agar ibu bapa kita bahagia dunia akhirat. Kita harus berjuang agar orang tua kita disayang Allah. Agar bisa dekat dengan Allah. Agar husnul khotimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigar ampuni semua kezoliman kami kepada orang tua ya Allah ampuni semua perbuatan durhaka kami ampuni ya Allah dosa yang sengaja yang tidak sengaja jangan golongkan kami menjadi anak durhaka ya Allah Tolonglah ibu bapak kami ya Rab Beri hidayah bagi yang belum mengenalmu Berikan hidayah bagi yang belum menjadi hambamu Yang beriman padamu Ampuni dosa orang tua kami ya Allah Berkahi sisa usianya Jadikan ahli taat padamu Sehatkan lahir batinnya ya Allah. Andai suatu saat kembali padamu, jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Tingkatkan hisabnya. Jadikan ahli surga ya Allah. Jangan biarkan tersentuh api neraka. Doa yang maha mendengar, jadikan kami jadi anak yang soleh, solehah, Yang tahu bakti, tahu balas budi. Penyejuk hati bagi ibu bapak. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Kabulkan siapapun yang munajat ini ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya hayyu ya qayyum ya rahman ya rahim. Amin. Doalah masing-masing hadirin. Allah pasti mendengarkan. Amin ya Allah. Doa hadirin tidak ada yang tidak didengar oleh Allah yang Maha Baik. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, teguhkan yang masih goyah. Ya Allah, berikan kesembuhan yang sedang sakit, lahir wal batin. Ya Syafi, berikan jalan keluar bagi yang dihimpit masalah, ya Fatah. Jalan keluar penuh berkah Berikan pendamping terbaik ya Allah bagi yang merindukannya, menantikannya. Rumah tangga sakinah, keluarga penuh barokah. Keturunan yang soleh, soleha Hafiz, hafizah. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurata a'yun. Waj'alna lil mutakina imamah. Ya Allah Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin, wal muslimat al ahya'i minhum al amwat Allahumma al islam wal muslimin Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan Ya Allah muliakan guru-guru kami Muliakan orang-orang yang berbuat baik kepada kami Ampuni dan sayangi hamba-hambamu yang pernah kami sakiti Ya Allah juga yang menyakiti kami ya arhamar rahimin Rabbana atina min ladunka rahmah wahai lana min amrina rusyada undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah jadikan haji hajah mabrur mabrurah Rahman rizukna istiqomah Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah Doa akhir majlis hadirin Subhanakallahumma Maaf Maaf Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.